itulah Allah mendatangkan sesuatu min khaisu layak eh, kita bacakan fatihah <clears throat> semoga urusannya dimudahkan oleh Allah cita-citanya dikabulkan oleh Allah permasalahan-permasalahan yang uh, menimpa beliau diselesaikan oleh Allah segala urusannya dimudahkan oleh Allah Taala ala hadin dia niyah walikulli niyatin salihah wa nadu yubarik fi yaltuf bi fi taysir kulli asir wa anna Allah yuballigh amalah wa anna Allah yuhshir amlah شتت ديونه يقضي حاجة على الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا لا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط العالم والمغضوب عليهم ولا الضالين Fatihah juga untuk Haji Komarudin Malaysia yang Alhamdulillah membantu kegiatan kita ini Etikaf ini membantu kita ya masuk uh, menam, membantu berbuka kita, sahur kita ya. Tentu akan sama juga dengan yang pertama. Allah hadihin niyah. Walikulli niyatin salih. Eh, أنا الله قال تحكي هيك قمر الدين آه وقعنا جت ماليش هذا تيسر كل أمور يبلغ أعماله يفرج كروبه ويسر أموره لا إله إلا أنت الزجل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Guys, tadi kita bahas kekuatan doa. Hah? Hah begitu Allah melihat ya. dari bab tawasul banyak hal yang perlu di <coughs> uh, kita pelajari jadi karena itu gandolan dengan Allah yang maha-maha itu saat kapanpun ya, adalah sangat penting untuk menjadi tempat kembali ada apa-apa kembali kepada Allah malja'a wa la manja minallahi illa ilaih la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal masyaallah la quwata illa billah kita teruskan pelajaran kita mana tadi Sayyidah Aisyah ya yeah. السيدة عائشة وموقفها السيدة عائشة dan sikap beliau min qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi ketika terjadi paceklik kemudian ah, masyarakat lapor sama Sayyidat Aisyah ditunjukkan untuk hendaknya pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian <clears throat> perintah beliau hendaknya ada kuah dan nafidah lubang yang menembus ke langit. Ternyata <clears throat> datanglah pertolongan Allah dengan datangnya air hujan yang membuat sapi-sapi menjadi gemuk rumput-rumput menjadi hijau. Namanya orang yang kalau didalili kusik mengengkel wae ya, ada juga ya. Namanya orang kalau ataupun ada dalil seperti ini tapi ono sing ngengkel wae ya. hmm. Kata Abu Ya'ma qalu ba'dihim adapun ucapan sebagian di antara mereka bi anna hadal asar bahwa asar ini hadis ini mauqufun ala Aisyah itu mauquf yang disandarkan ala Aisyah wa ya sahabiyah wa amal sahabah laisa hujjah amal sahabat bukan hujjah menungso so eh Eh, bisa bantah juga ya tadi Abu Abuya cukup eh, memberikan eh, keterangan tentang hadis ini tentang eh, kedudukannya macam-macam itu pun ada orang itu kan bukan hadis kan Siti Aisyah ya dan <clears throat> amalus sahaba laisa bihujjah fal jawabu huwa annahu maka jawabannya bagaimana annahu wa in kana ra'yan kalau tahu itu sekedar pendapat. Di Aisyah radhiyallahu anha illa annaha hanya sesungguhnya membuat istri Siti Aisyah radhiyallahu anha iku ma'rufatun dikenal bi ghazaratil ilmi lawan kedalaman ilmu. Jadi kita jangan bicara kaidah secara umum bahwa amal sahabat itu laisa hujjah. jadi tidak bisa dibuat hujahnya ya karena masalahnya pencatatnya secara eh, rinci ya. artinya kenapa orang justru lebih memilih madhab eh, daripada kalau ada seorang sahabat berkata kemudian bisakah dibuat hujah kenapa mesti harus lebih mendahulukan <clears throat> madhab katakan madhab syafi'i apakah madhab yang lain dari sisi apa sehingga terjadi seperti itu ya mas maklum karena madhab ini kan <clears throat> ada dan wujud kemudian tercatat karena <clears throat> memang madhab ini punya pengikut yang setia dan ketelitian untuk hmm, menyampaikan madhab ini sebagai satu pegangan hidup adalah memang melampaui uh, <clears throat> melampaui ujian-ujian yang hmm, membuat orang akhirnya kemudian tahu bahwa uh, madhab ini dibentuk jadi uh, ini setelah teruji setelah teruji hmm, setelah teruji sehingga kolul madhab itu berarti sudah pendapat yang teruji hmm. sedangkan kalau ada seorang sahabat berkata kemudian kan mesti harus diteliti seperti kita meneliti hadis per hadis ya dengan jalur kesanatan jalur keilmuan kemudian nanti uh, belum persoalan kepada perawinya siapa dan siapa jadi bukan masalahnya ya ini kalau sohaba laisa hujjah itu adalah dari dawa itu sendiri tapi permasalahannya adalah berkaitan dengan yang menyampaikan ya, berhubungan dengan sanatnya berhubungan apakah terbukukan apakah tidak ini masalahnya ini apakah kita akan percaya satu saat kemudian oh Siti Aisyah dawah ini hmm. si Ibnu Umar dawah ini apa terus iya iya wae kan ya maklum ya, ya. Eh, kalau tanpa ada keterangan yang kuat sanad yang kuat ya, baru kemudian itu disebut valid dan otentik hmm. setengah hadis Nabi maklum diteliti sampai kemudian bisa dilihat mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang doif dan mana yang palsu. Adapun akwalus sahabah siapa yang eh, harus bekerja seperti mereka bekerja untuk hadis yang tidak mungkin. Jadi artinya bahwa amalus sahabah laisa bihujjah itu tidak dari amal itu sendiri tapi adalah dari uh, sisi pencatatannya, tadwinnya, nah, yang di sini perlu proses yang sangat panjang. Dan nah, tidak ada uh, artinya se -se seperti yang telah diusahakan untuk hadis Rasulullah secara musnad ila Rasulullah uh, jadi itu satu sudah satu satu pekerjaan yang sangat berat jadi agar kita melihat hati Rasulullah ini sendiri sahih dan tidak itu kan sudah pekerjaan yang cukup luar biasa jadi tidak mungkin kemudian hmm, ada yang kemudian harus ngurus kalau sahabat satu persatu kan nggak mungkin jadi untuk diketahui jadi amal sahabat hujah itu bukan kok berarti uh, <clears throat> amalnya sendiri itu sendiri tidak tapi dari sisi periwayatannya sekarang lepas daripada itu, katakan Sayyidatna Aisyah ini adalah kata secara umum dari kaidah amal sahabat hujjah ya jendelok kaidah iku delok oh, sapa Siti Aisyah ngono mesti ne delok oh, Siti Aisyah ma'rufatun bi ghazaratil ilmi wa fa'alat dzalika fil Madinah lan ngelak, berbuat ngelakuake iki ing dalam batina bena ulama e sahabat wa yakfina min kisah cukup bagi kita dari kisah ini anna dari lun ala anna Aisyah ta umul mukminin kisah ini memiliki satu dalil yang sahih tentang Aisyah umul muminin radhiyallahu anha ikut taklamu anna Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zala ba'da wafatihi rahiman wa syafi'an di ummati jadi senantiasa Rasulullah setelah wafatnya itu Rasulullah yang penuh kasih sayang memberikan syafaat kepada umatnya wa anna man zarahu astasfa'a bihi syafa'ala ah, ini paling tidak bisa kita ambil, ambil kesimpulan pengertian apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah memberikan arahan terhadap masyarakat untuk masuk ke makam Rasulullah kemudian ada tembusan eh, cahaya dari langit tadi tadi eh, di sininya arti bahwa Rasulullah itu lazala, zala ba'da wafatihi rahiman wa syafi'an li ummatih wa anna man zarahu wong sing ziarah kanjeng Nabi wa stasfa'a bihi ya syafa'alah kama fa'alat ummul mukminin wa min qabili syirik ini bukan termasuk nau'in minas syirik <clears throat> eh sapa sing wani ngarani syirik mana syirik no nisan kaya so, ini. <clears throat> jadi apa bedanya ya ini kalau ini berarti mengatakan syirik ya padha karo apa <clears throat> Syiah Syiah Ja'fariyah Imamiyah yang saya terima ini terima video jadi syahadat syiah itu syahadat syiah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa anna Abu Bakrin wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah wa Hafsah finnar ada videonya di sini eh? Eh? Ya Allah. Jadi ada orang masuk Syiah, nah, terus harus syahadat. Yang syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa anna sayyidana aliyan wa waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah wa Hafsah bin nar. La ilaha illallah. Walaysa wa min qabili syirki am wasaili syirki atau sarana-sarana syirikan kama yalwatu bihi haulail mukafirun amdalu <clears throat> kaya oleh gawe rame kama yalwatu kaya oleh gawe rame membuat rame jadi selalu uh, uh, <clears throat> jadi mengucapkan kata-kata ini di mana-mana kama yalghatu kaya yang gawe rame bi iklan masabahu lil mukafirun mereka-mereka orang yang ahli mengkafirkan orang wal mudallilun yang menyesatkan orang fa inna Aisyah radhiyallahu anha wa man syahidaha Sunni Sayyidatna Aisyah radhiyallahu anha wa man syahidaha lan mungkang hadir <clears throat> bersama Siti Aisyah lam yakunu mimman yajhaluna syirka Mimman orang-orang siapa si Aisyah wa man syahida mimman yajhaluna orang yang tidak mengerti asyirka kesyirikan wala ma yamuttu ilaih walama yamutu yamutu yamuttu ay yasiru wasilatan ma yamuttu alaih yamuttu matta yamuttu mattan ayasiru wasilatan mereka-mereka katakan orang-orang yang mendapatkan pengarahan Syahidat Aisyah terkait dengan peristiwa itu tadi Aisyah apakah mereka adalah bukan orang yang tidak mengerti kesyirikan ya sangat tahu mesti Rasulullah eh, juga tidak termasuk orang yang tidak mengerti apa yang menghantarkan orang untuk menjadi syirik ya sangat tahu sehingga tidak mungkin itu adalah uh, perbuatan yang berkaitan dengan kesyirikan sama sekali wong Sayyidat Aisyah sendiri yang memberikan arahan itu tadi Falkis satu maka kisah iku tudmihu eh, ay maka kisah ini tudmihu yani tubtilu membatalkan membantah ulah wa tasbitu menetapkan anna Nabi ya sallallahu alaihi wasallam iku yahtamu sangat peduli bi ummatih fi qabrih hatta ba'da wafatih jadi begitu Rasulullah begitu mendapat laporan tentang paceklik itu tadi dengan cara itu tadi maka langsung kemudian datanglah hujan Rasulullah sangat peduli tentang peristiwa ini justru setelah wafatnya setelah beliau ada di makamnya waqad sabata anna ummul mu'minin aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu atkul baiti alladhi fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi ana ingsun iku masuk ana ing sun ingsun alladhi fihi rasulullah yang di situ ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi saya masuk dengan bapak saya fa adau saubi mongko nyale ingsun ing baju ingsun wong bapakku dhewe karo uh, garwaku dhewe ya gak masalah artinya harus uh, melepaskan baju dalam arti uh, uh, tidak uh, <clears throat> semestinya menutup aurat ya. fa aqulu inna ma huwa zawji wa abi itu kan garwa ingsun lan bapak ingsun falamma tufina falamma tufina Umar ma'ahum jadi ini kapan Rasulullah di situ dan status rumah masih sebagai satu rumah di mana Sayyidatna Aisyah ya namanya rumahnya sendiri yang di situ ada Rasulullah yang masuk rumah kapan beliau masuk rumah bersama abahnya itu urusan masalah menutup aurat tidak jadi masalah untuk itu toh karwaku karo bapakku halama tufina Umar ma'ahum mengkenalikani disareake sapa Umar ma'ahum sartane kanjeng Nabi lan bapak ingsun fa wallahi tahaltu Muka demi Allah aku orang melebu ana ing omahku illa wa ana mastudatun alayya syabi eh, kecuali masdudatun ditaleni ya apa siapi apa baju ningsun diikat dengan kuat artinya berukut hayaan min Umar krono isin karo Umar padahal Sayyidina Umar ada di makamnya eh, eh. Eh, jadi kapan yang namanya rumah ini ada Rasulullah sekaligus ada Sayyidina Abu Bakar <clears throat> ketika belum ada Sayyidina Umar di makamkan bersama dengan dua dengan Rasulullah dan Sayyidina Bakar saya masuk ya seenakku wah seenak saya masalah menutup aurat itu ya, begitu Umar bersama mereka ya gak wani aku Masya Allah dauk ya orang kok ala wong kuburan wae umum ya. Iya. Walam ta'mal Aisyah radhiyallahu anha hadza batilan. Aisyah tidak mengamalkan hal seperti ini sesuatu yang bersifat sia-sia bal hiya ta'lamu justru yakni Aisyah itu tahu anak Nabi SAW wa sahibaih wa Rasul dan dua sahabatnya <clears throat> lamuna man huwa inda kuburhim yani sapa wong kang ana ing kuburane <clears throat> jadi maksudnya siapa yang masuk itu seperti tahu jadi begitu kita <clears throat> masuk di makamnya Rasulullah ya mereka mereka tahu dengan kita jadi mereka tahu dengan kita eh maklum ini ada hubungan dengan alam barzakh yang justru di dimensi yang luar biasa lebih daripada ketika Rasulullah masih hidup <clears throat> oh. makanya mesti kita baca uh, alam barzah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah eh, mempunyai dimensi yang sangat luas lebih daripada uh, yang kita bisa menggambarkan uh, in, uh, pokoknya yakni kalau namanya di dunia ini kapan orang hidup ya siapapun dia sebagai seorang nabi seorang wali <clears throat> kan namanya dia mukallaf mukallaf jadi masih sekian banyak harus yang dijalankan, belum namanya perang, namanya macam-macam ini ini. Tapi begitu kemudian wafat, halas semuanya bebas, la jihad wala apa sama sekali ya. Jadi eh, tidak ada jihad, tidak ada macam-macam taklifat, taklifat sudah bebas. Terus, jadi kira-kira ukuran Rasulullah SAW tinggal apa kira-kira? wis jihad ya ora iki ya ora kare ndelok umat tidak ngene iki ndelok Luqman iki lapo iki ngono ndelok iki to ihya lapo ndelok iki ya, ya. ndelok tulmanan iki lapo iki ngono ngono ae kare makanya ngurusi orang eh, ayo alhamdulillah jadi malaikat sibuk laporan solawatnya si fulan sama si fulan, si fulan sama si fulan ya ya Rob nanti ada hubungan dengan kapan kita harus ada kesaksian beliau sebagai syahidan sebagai syahidan in arsalna wah syahidan kesaksian stempel kalau ini diadu keaminan karena ada Rasulullah SAW Waktu kala Nabi Yusuf SAW Terus sapa kanjeng Nabi maring wa lamma arsalahu lil Yaman ketika Rasulullah mutus beliau ke Yaman. La allaka murra bi qabri wa masjidi. La allaka murra bi qabri wa masjidi. <clears throat> Jadi lalaka suatu harapan sudah tentu kapan kamu sekalipun sudah jauh sampai namanya ke Ta'ish Yaman perjalanan yang cukup melelahkan di zaman pada waktu itu yakni ukurannya mungkin akan kemudian eh, ketemu Rasulullah kembali Rasulullah bilang la'allaka ka'antamur rabi qabri wa masjidi yakni begitu ditugaskan ya sudah apa mungkin bisa ketemu kembali ya karena naiknya naik apa naik unta atau naik kuda ya iya naik sekarang naik kapal terbang nah kalau dulu uh, jadi waktu saya ke Yaman kemarin itu kemudian melihat ya ini eh, kawasan seperti itu kemudian saya ingat orang pertama yang diutus dakwah di Yaman di Taiz adalah Sayyidina Mu'ad bin Jabal terus jadi dari Madinah kemudian uh, sampai ke Yaman ini berapa ribu kilo kemudian naik apa kemudian kawasannya kayak apa ya Allah <clears throat> ya, gitu ya. Hmm. itu kalau bukan dengan semangat-semangat yang <clears throat> luar biasa tidak mungkin nggak sampai juga ke Indonesia kemudian harus ke Indonesia saja katakan di dengan sejarah keberadaan para sahabat itu sudah sampai di sini itu ya di zaman Rasulullah juga <clears throat> untuk sesuatu sejarah terus harus mengarungi lewat mana lewat darat apa lewat laut dan kalau lewat laut terus kapalnya saya kira gede ini terus sampai ke sini kira-kira bangsa mungkin tahunan wala ya tahunan ya Allah terus mangan opo no laut ya ternyata semua bumi terjelajah oleh para sahabat ya sebuah ya ini kekuatan fis, eh, roh untuk berdakwah itu kita nggak bisa membayangkan jadi kalau ada hubungan dengan hadis bahwa keberkahan seorang sahabat itu begitu menginjak ke satu tanah eh, Eh, di daerah dia dakwai maka di situ akan terjadi mayoritas kaum muslimin ya, ya. berarti para sahabat masya Allah dari, kalau sekarang ke sana coba 10 jam lah katakan dulu, dulu terus berapa ya berapa ah, berapa hari bah. terus naik apa dan sebagainya ya demi untuk dakwah kemudian menginjakan kakinya eh, sampai ke sini Kemudian berkah dari seorang itu saja, katakan dua orang itu saja, sepuluh orang itu saja, menjadi bangsa Indonesia sebanyak banyak ini masuk Islam itu nggak bisa lepas dari berkah ya. Datangnya seorang dai di suatu negeri yaitu yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Sayyidina Mu'ad begitu diutus oleh Rasulullah memang barangkali tidak ada harapan untuk bisa ketemu lagi kata beliau la ka antamur rabbi kabri wa masjidi fatwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat Rasulullah wa ja'amu'at ila kabri Nabi SAW bagian sambil menangis wasahada Umar disaksikan oleh Umar dalam menangis ala hadal hal baina Umar dan terjadilah antara dua orang itu tadi yakni Sayyidina Umar dan Sayyidina Mu'ad bin Jabal hadil muhadasah hmm. hadil muhadasah kamarawah ada semacam dialog kamarawah Zaid bin Aslam an Nabihi qala kharaja Umar ila masjid Umar keluar ke masjid fawajata Mu'ad bin Jabal mendapatkan Mu'ad bin Jabal inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabki sambil menangis Kala mayubki kata Umar Sayyidina Madawu mayubki Kuti apa ku nangis aku main siro Injenengan kala hadisun Kok kamu nangis <clears throat> Di sini ada apa Apa apa yang menjadi kamu nangis Kala hadisun sami tuhu an Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Yakulu al-yasiru minar riya'i syirkun Allah al-yasiru minar riya'i Syirkun. Sedikit daripada riak itu adalah kesyirikan. Allah. Itu yang membuat Sayyidina Mu'ad bin Jabal apa? Nangis ya, ketika ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu karena dawuh Rasulullah al-yasiru minar riya'i syirkun tentu riak hubungannya dengan ibadah yang mestinya wa ma'umiru ila li'abudullah mukhlisina lahuddin jadi kalau urusan duniawi memang perlu kalau perlu itu jadi uh, gede-gedean uh, <clears throat> gede-gedean promosi kalau um, rokok bentul barangku harus gede-gedean no. harus gede-gedean <laughs> harus harus ketian promosi ya bendera macam-macam iklan di TV luar biasa kadang-kadang iklan nggak masuk akal sama sekali eh, iya. tapi kalau sudah urusan sama Allah eh, hati-hati ya eh, hati-hati yang sedikit saja dia uh, di sini disebut kesirikan. ya. dan sirkun hofi, yani kesirikan yang samar. Ya, pengertiannya kalau istimewa sirik berarti di situ uh, arahnya ikhbatul amal. Jadi artinya kemudian menghapus amal. Jadi karena termasuk kesirikan, eh, sekalipun tidak seperti kesirikan uh, orang menyembah Allah dengan yang lain, tapi karena ini masih ada pengen digunggung wong rio pengen dipuja orang lain ya ini kebanggaan dengan popularitas semuanya ya. jadi merasa uh, perlu untuk orang lain harus lihat uh, justru kemudian akan menjadi sebab dia ini punya semangat besar uh, karena memang karena ada uh, terlihat oleh orang karena dijunjung orang dipuji oleh orang <clears throat> ya akhirnya apa yang ia amalkan ini kalau juga syirik jali itu juga yuhbitul amal maka syirik khafi juga demikian pula sama kalau hakim sahihun wala yukhfadu illah eh, wala yukhfadu illah yani la yukhfadu hadisi illah ya, ini tidak ditemukan eh, catatan bahwa hadis ini ada ilahnya yani ada cacatnya wa wafaqahu zabi faqala sahihun wala illatalah hadis ini sahih wala illatalah wa qala al-mundiri rawahu ibn majah wal bihaqi wal hakim wa qala sahihun wala illatalah wa aqarrahu menyetujui hal ini ani ah, al-mundiri Paling enggak di sini Rasulullah ketika dakwah sama saya Sayyida Sayyidina Mu'ad itu jadi urusannya adalah urusan kuburan yang sudah tentu punya nilai tersendiri yang namanya kabrul Rasul. Hmm. Ini nuan sewu justru uh, <clears throat> pemahaman salafi itu orang dijauhkan untuk mengatakan saya ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi <clears throat> jadi yang ada itu adalah la tusaddur rihal illa illa salasati masjid Ini Rasul menyebutkan tiga masjid yang besar jadi <clears throat> yang jika seorang katakan penadar untuk harus ke sana itu mau tidak mau harus ke sana lain kalau kita penadar ke masjid Ampel tidak mesti harus ke masjid Ampel masjid ngerotor apa apa kalau bukan saking pentingnya namanya tiga masjid ini jadi makanya ke Madinah pun jadi anda kalau ke sana itu bukan uh, dengan istilah ziarah Rasulullah tapi ziarah masjidnya Rasulullah kuwayai ya, ya, ngono ya. Eh, eh, eh, biasanya ziarah apa masjid Rasulullah jadi memang mereka ini mem minta <laughs> perhatian dengan dalih ingin memurnikan bahasa-bahasa syariat gitu ya hmm? Hmm. Eh. jadi bukan ziarah Rasulullah, ah, tapi apa ziarah lah masjidnya Rasulullah. Yang di situ eh, ada Rasulullah. Jadi artinya mereka ini ingin memisahkan nggak usah dengan istilah ziarah makamnya Rasulullah, tapi ziarah masjidnya Rasulullah. Yang tiga masjid, jika anda kalau nadar itu maka anda harus betul-betul ke sana tidak boleh ke yang lain hmm. jadi antipati dengan istilah ziarah Rasulullah hmm. lain dengan Imam Malik ketika jangan berkata ziarah kubur Rasulullah eh itu zok beliau zok beliau kok kuburan ya Rasulullah ngono jadi kalau Imam Malik pernah berkata jangan ziarah kubur Rasulullah bukan berarti Imam Malik anti dengan apa ziarah kubur Rasulullah tapi membahasakan dengan ziarah kubur Rasulullah kenapa tidak katakan ziarah Rasulullah kok kubur Rasulullah <coughs> itu kali Imam Malik doknya seperti itu hmm. Hmm. dan Imam Malik Eh, termasuk lauzuk ali jadi punya kepekaan yang sangat tinggi terkait dengan adab bersama Rasulullah <clears throat> bersama Rasulullah ah, termasuk itu tadi ya, termasuk tidak tidak tidak tidak uh, baik berkata ziarah kubur Rasul ziarah Rasulullah itu uh, kemudian Imam Malik tidak pernah sandalan di kota Madinah karena eh, beliau merasa <clears throat> kalau Madinah ini adalah tanah yang dahulunya seluruh kawasan Madinah ini adalah tanah yang diinjak oleh Rasulullah dan para sahabatnya masa kita uh, eh, yakni injaan uh, eh, Rasulullah dan sahabatnya kita injak dengan sandal kita katanya Wah. jadi seluruh kota Madinah ini adalah kawasan yang dahulu di situ Rasul para sahabatnya berarti menginjak bumi Madinah seluruhnya. Kok saya sandal saya nginjak ah ah apa pijakan Rasulullah dan sahabatnya. Kan itu beliau gak kuat kalau pakai sandal, jadi tidak mau pakai sandal. Ketika Imam Malik ditanya ah, tentang berdoa di hadapan Rasulullah waktu waktu ziarah yakni sedangkan berdoa itu adabnya adalah apa? menghadap gib kiblat nah, tidaknya tentang yakni dalam berdoa setelah ziarah Rasulullah itu berdoa menghadap Rasulullah apakah menghadap kiblat nah, jawab beliau ya kenapa kamu menghadap kiblat Eh. yang menerangkan kemuliaan kiblat, yang menerangkan tentang kewajiban orang harus menghadap kiblat. <coughs> Siapa? Rasulullah. Jadi ini kiblat katakan Ka'bah itu sendiri mulia. Siapa menerangkan Rasulullah. Semuanya Rasulullah. Eh. Jadi ketika kamu tahu kalau jadi syariat ini semua kok nggak ada rasul siapa menerangkan nanti syariat ini seluruhnya kalau tidak ada rasul siapa yang menerangkan ya, ya. makanya begitu kamu dihadapi Rasulullah <clears throat> ya sudah kenapa mesti harus menghadapi menghadapi siapa Rasulullah ya ini termasuk zatnya Imam Malik hmm. sehingga secara umum memang eh, kita rasanya nggak enak kada waktu eh, ke makam Rasulullah terus doang terus ngingkur Rasulullah <laughs> eh, Rasulullah yang ini justru adalah ajaran salafi kalau ada orang doa mungkin ingat Rasulullah digurak ya saya ya saya kiblah haram ya saya kiblah doa ilal ya kiblah hmm. subhanallah karena mereka ya pandangannya harus kuburan lah lapong ya kuburan lapo kuburan ya sehingga enak kau ngaji mafahim kabeh sing enak ya, ngaji mafahim musir ya yang jelas kitab ini memang tidak diberi kesempatan untuk beredar di sana ya siapa sing mau ngono kitabnya Abu Ya'adha Khair Muhammadiyah tentang kedudukan Rasulullah kemuliaan di situ semuanya dan nanti insya Allah kali ini uh, sudah selesai kita ganti Ad Khair insya Allah no. Eh, eh, ini hmm. kitab ini kitab yang dicekal tidak mungkin dibaca hmm. ya, subhanallah Ternyata rajanya sendiri Raja Abdullah ketika ziarah Rasulullah berdoa ngadep kanjeng Nabi orang ngadep kiblat lo, kok opo sih ketika orang kok kabuk gurak nisan wae ngono eh mesti ini mbok gurak nisan dijo haram haram ngono mesti <laughs> hakim sahihkan wala yukfadu lahu illa wafaqa dhabi wa qala sahihun la illa talah kalau mendiri Rawa bin Majah al-Bihaki al-Hakim wa qala sahihun wala illa talah wa aqarrahu yakni anil mundi. kita lanjutkan at-tawassul bi kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Umar radhiyallahu anhu ini ada tawassul lagi dengan kabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khilafati Umar pada zaman khilafah Umar wa qala al-hafidh Abu Bakar al-Baihaqi akhbarana Abu Nasr ibn Qatadah wa Abu Bakar al-Fariji qala hadatsana Abu Am Abu Umar bin Matar qala hadatsana Ibrahim bin Ali az-Zuhali qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalihin an Malikin qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar bin al-Khattab menimpa masyarakat banyak kohtun masa ceklik in dalam ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu faja'a rajulun ila qabrin nabi mengko teko sapa suci wong ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah istaskillah li ummatik di jenengan nyuwun siraman dhateng Gusti Allah kangge umat panjenengan fa innahum mengkastune umat panjenengan ikut halaku hancur mboten wonten toya mboten napa kanjeng Nabi ya dia datang ke kuburannya Rasulullah fa atahu Rasulullah mongkon rawuh ing wong iku mau sapa Rasulullah SAW fil manam ing dalam waktu turu akhirnya orang tadi mimpi ketemu Rasulullah faqala mongko dawuh Nabi di Umar kowe sowan karo Umar jadi orang tadi yang ya, datang ke kuburan Rasulullah minta sama Rasulullah agar mintakan turun hujan ditemui sama Rasulullah dalam mimpi kowe teko Umar sowan marang Umar fa fa, fa akrik uh, minni assalam Eh, wacana maring Umar min ingsun assalamu salam wa akhbirhum beritakan pada mereka annahum sedene wong akeh ah, akan muskona diparingi siraman udan kamu beritakan insyaallah eh, hujan akan turun wa kullahu <clears throat> lan tahu sira maring Umar sampai nunggu ucap aku alaika bil kayyis al kayyis alaika yakni ilzam na tausa bil kayyis eh, eh, kalan sesuatu sing <clears throat> riil karo akal sing eh, bil kayyis kalan perkara sing eh, eh, cerdas eh, menurut akal bil kayyis kalan perkara sing cerdas menurut akal al kayyis perkara sing cerdas menurut akal yakni eh, tetap menetapi hal yang sifatnya real dan uh, <clears throat> sesuai karo akal fa'atar rajulu mongko teko sapa wong kumau fa akhbara Umar mongko mritake sapa rajul ing Umar faqala ya rab ma'alu illa ma'ajastu anhu ma'alu ay ma'uqassiru ma'alu ay ma'uqassiru illa ma ajastu anhu kejaba apa kang panci ingsun lemah saking iku daya aku wong khalifah kok ora ora iso kaya engko mau nah, kok kegobloke aku mau kosir aku cek tridore kejaba kani kelemahan saya kenapa enggak saya saja yang datang ke Rasulullah ya Rasulullah minta hujan kok keduluan sama dia katanya ma'alu ay mau kasiru yani ora teledor insun illa ma ajastu kecoba apa kang ajastu lemak insun au saking ma yani kenapa sampai kedahuluan si orang itu tadi matur sama Rasul kok enggak saya eh, cik aku bodohnya aku kok sampai kemudian sampai tekona Umar kadang ono kono eh, eh, eh. artinya mestinya kan sebagai khalifah ya Sayyidina Umar sendiri yang Eh, paling enggak itu matur Rasulullah uh, di kuburan artinya akhirnya dalam hal ini kedisian siapa kedahuluan siapa orang itu tadi kadang-kadang uang pinter kalah karo orang bodoh kadang-kadang iya jadi kata Umar ma'alu illa ma'ajastu anhu ini penting kata-kata ini menunjukkan kelemahan seseorang ma'alu illa ma'ajastu anhu jadi menunjukkan kelemahan beliau jadi kok sampai kemudian Rasulullah eh, justru nemui sama orang itu tadi yang sudah sempat matur pada Rasulullah di makamnya Rasulullah ini ukurannya kok bukan Sayyidina Umar yang mestinya eh, karena sebagai Amirul Mukminin justru mestinya beliau <clears throat> وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان Umar yang namanya Malik Dar ini adalah khazin jadi juru kuncinya Umar qala asaban nasa qahtun asaban nasa menimpa ing wong akeh apa qahtun fi zaman Umar radhiyallahu anhu faja'a curi la qabri nabi fa qala ya rasulullah istaskili ummatik fa innahum qad halaku bisa tadi fa atar rajulu fil manafaqila lau di umar al hadis jadi senada dengan hadis yang pertama tadi jadi di, di zaman paceklik itu tadi ada seorang datang kepada Rasulullah eh, kemudian minta sama Rasulullah Waqad rawa Saifun fil futuh Anadda analladhi ra'au al-manam al-madkur wa Bilal ibn al-Haris al-Muzani bukan Bilal bin Rabah bin Haris al-Muzani ahadus sahabah salah si gini sahabat kalau Ibnu Hajar isnatuhu sahih walam yakul ahadun min aimati ora dawa sapa wong suci min aimati alladziina rawal hadis walaman ba'dam dan bukan orang setelah mereka miman marra bitasani fihim daripada orang yang sudah lewat bitasani fihim dari uh, e, mu'allaf mu'allafnya mu'allafatnya karangannya minal imah bahwa innahu kufrun wa dolal itu menukufur kalau kesesat-sesat ini uh, sekarang kita kembali kepada hadis ini diriwayatkan kemudian ulama-ulama mengomentarinya seperti apa uh, kalau ini dianggap satu kekufuran wah ini minal kuburi ini kenjalina kubur ya hmm. Ya. Tidak ada mengatakan innahu kufrun wa dhalalnya. Tidak wala ta'ana ahadun. Tidak ada seorang pun yang mencacat matil hadis bihi. Eh, eh. eh wala ta'ana ahadun fi matil hadis bihi kelawan iki tekane sing mengko mau waqad arada hadal hadis lan kaki hadis sapa Ibnu Hajar Al-Asqalani wa sahaha sanadahu kama taqaddam wa huwa wa huwa man huwa fi ilmi bahwa utai ibnu hajar itu sopo ibnu hajar yang dalam ilmu ni ibnu hajar al asqalani wa fatiku taman ibnu hajar wa zni dan timbangan ibnu hajar peina khufadil hadis di antara para khufadil hadis memang layak yahtaju ila bayanin wa tafsilin termasuk sesuatu yang enggak butuh untuk dijelaskan dan dirinci hanya keberadaan hadis ini dilihat oleh para ahli hadis, kemudian justru sahih hadis ini, kemudian <clears throat> tadi berkaitan dengan seorang datang ke kuburan Rasulullah SAW. Oh, tidak ada yang eh, mengomentari eh, bahwa ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Eh, kenapa kok eh, datang ke kuburan terus eh, dan sebagainya? Eh, di sisi lain secara kesanatan tidak ada cacat pun dalam sanat ini selesai sudah jadi apa kalau bukan hadis ini juga menjadi satu dalil <clears throat> bolehnya bertawasul eh, makanya juga kalau sempat ada ziarah ke Rasulullah SAW juga seperti itu mesti baca ayat walau anum idzalamu anfusahum itu pertama dulu jadi ini aslinya kan eh, di zaman eh, Rasulullah masih kesayang itu siapapun berbuat zalim semajauka <clears throat> kemudian datang kepadamu fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasulu lawajadullah tawwabar rahimah jadi itu sudah jaminan dulu kalau ada orang mendalimi dirinya datang ya Rasulullah eh ulo nyun sewu jenengan uh, nyuwunake dan tentang Gusti Allah ulo tobat ya Rasulullah dan jenengan sunake ngapun mesti sudah just okay ngono. Iya. Iya sudah. Enak sudah ya. Jadi orang nggak berbuat sesuatu yang men, sifatnya mendolimi dirinya sendiri apa saja perbuatan yang dianggap maksiat datang ke Rasulullah ya terus tobat ya ya Rasulullah dengan sunan ngapun tentang Gusti Allah lawajatullah tauwaban nah, gitu apa bedanya itu waktu Rasulullah katakan masih kesang dan setelah eh, Rasulullah sekarang ada di makom. Ya, banyak para ulama-ulama ahlul dzauq kalau ziarah Rasulullah jangan lepas membaca ayat apa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfiru rasul lawajatullah terus fa inni jitu kaya rasulullah kula ini sowan datang panjenengan ngono sowan dhateng panjenengan kula ngakoni gadah dosa kathah ya Allah ya Rasulullah kula tobat ya Rasulullah nyuwun sebut menak nyuwun sebut dhateng Gusti Allah ya padha ngono gitu. Jadi bukan bukan kayak Wahabi itu assalatu salamu alaika ya Rasulullah. Salatu salam. Wah, sudah salam saja gak ada lain katanya. Oh, Allah mau mahal. Eh, tidak ada doa di sini katanya. Cuman salam dok katanya. La haula quwata illa billah. Jadi kesempatan untuk ke sana ya seperti para sahabat dulu kalau punya kesalahan matur sama Rasulullah untuk dimintakan ampun Rasulullah waktu itu itu janji Allah jelas ya, kita sendiri kalau ziarah Rasulullah ke sana ya jangan cuma assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya Habibullah eh, <laughs> innaka qad ataita risalah eh, أتيت الأمانة وأتيت الرسالة وبلغت الأمانة وجهدت في الحق وجهاده Orang menutup, ya, ya, ya, ya Rasulullah, kurang lagi saat lagi soan datang panjenengan nun, ya. ya. Ah, menawi <coughs> sinten kemauan ingin datang panjenengan. Hmm. nyuwun ngapura jenengan nyuwun akun ngapunten nggih ya, mila kula sakniki ngaten kula nyuwun ngapura ya Allah jangan sunake ngapura tentu Gusti Allah kula tapi aja awake dhewe ya, ya. <laughs> akhirnya ya wa walidina wa masyaykhina lho kabeh sandingan kabeh itu ada adab ziarah itu yang eh, kalau antum di sana beli kitab kecil-kecil nggak ada itu nggak ada eh jadi <coughs> baru kita temukan di kitabnya orang-orang ahlu zauk itu, ahlu adab itu. Apa kalau ah, anda ziarah Rasulullah? Ya mumpung, mumpung ketemu. Cuman eh, barangkali antum nggak bisa kayak Imam Utbi terus ah, ah, ada orang tertentu yang Allah memang menunjukkan keramatnya orang itu. Tangan Rasulullah keluar. Keluar dari lubang Oh, salamano jadi ngono. Ya kapan kok iso ya. ya, ya. <clears throat> Jadi ceritanya ini banyak di sini, cerita-cerita yang cukup eh, tertulis di kitab-kitabnya orang ahli hadis ya. <clears throat> Eh, jadi bukan dongeng bukan, tapi periwayatan yang betul-betul eh, diteliti kesahihannya ya, peristiwa tentang bagaimana orang datang ke makamnya Rasulullah dan apa saja yang pernah terjadi <clears throat> begitu tawassulul muslimin bihi sallallahu alaihi wasallam yaumal yamamah yaumul yamamah jadi hari kapan terjadi peperangan kaum muslimin melawan al-murtadin yang dipimpin oleh Musalimatul Kadzab terus tawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawasulnya menggunakan kata-kata ya Muhammadah hmm, hmm. ya Muhammadah Jadi seperti juga eh, kapan kita sering mengatakan ya Rasulullah eh, dalam bentuk kita minta pertolongan. <clears throat> Ya, yang sudah satu saat kita bisa jadi mengumpulkan dua hal ya Allah ya Rasulullah. eh, eh ini wong salafi syirik kon yo ya Allah ya Rasulullah podo tibani yo ngono oh. <clears throat> kalau kita ya ya Allah ya Rasulullah dua-duanya boleh cuma bedakan makomul kholek wa makomul makhluk selesai sudah hmm, ya yang bedakan adalah makomul kholek dan makomul makhluk sudah tentu tidak akan pernah sama namanya makomnya sendiri-sendiri eh Zakarul Hafid Ibnu Katsir Abuya caranya mengambil mengambil apa mengambil dalil itu dari siapa Al Hafidh Ibnu Katsir murid sapa ngono murid Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah iku sapa dedengkotnya nah Kalau Al-Hafidh Ibnu Katsir an-Nasyi'ar al-Muslimin Situni syiar kaum muslimin fi mawqi'atil Yamamah di perang Yamamah karena ya Muhammadah ya Muhammadah Qala tahu Hafid Ibnu Kasir manasuh yang nasnya begini wa hamala Khalid bin Walid nyerang sapa Khalid ibn Walid hatta jawazahum sehingga sampai pada mereka wasarolan berjalan di Jibali Muslimah menuju maring gunung uh, gunungnya Musailimah ini gunung di mana di situ Musailimah dan anak buahnya berada di situ tu mandang sebuah kubu meneliti an yasila jadi bagi jataroku berarti uh, bagaimana uh, meneliti sedetail mungkin untuk sampai di situ sing penting so sampai ayasila ilaih untuk sampai kepadanya fayak tuluh fayak tulah isamata ini sebuah halid wa ing Musailimah Summa raja banjur bali Ini maksudnya Khalid ingin mencari jalan sampai bagaimana bisa datang Musailimah di pegunungan yang cukup eh, berat untuk ditempuh <clears throat> maksudnya ingin membunuh tapi kan kalau pembunuhannya kan maklum dibunuh oleh wahsi ya dibunuh oleh wahsi semua raja banjir bali sapa Khalid semua waqafa baina saf eh, baina Huma <clears throat> waqafa baina kemudian dia berdiri antara dua saf yang saful kufar dan saful muslimin wa da'a lan ngaca al biras ing perang tanding ijen-ijen al biras ing perang tanding ijen-ijen satu-satu satu lawan satu wa qala ana walidil ud ana amir wa zaid Sufyan Abdul Walid Al-Ud Al-Ud jadi yang tukang tukang delikung Al-Ud yang tukang delikung kamu tahu siapa saya yang dulu waktu zaman saya cover delikung kok jadi eh. Anak Abdul Walid Al-Ud Anak <clears throat> Abdul Amir wa Zaid Sumanada kemudian menyeru bisyar muslimin wa kana syiaruhum wa syiarikum muslimin ya Muhammadah ya Muhammadah ya Muhammadah eh? Eh, dan dari tawassul dengan Rasulullah ini maka perang melawan al-murtadin orang-orang yang uh, murtad yang dipimpin Muslim Kadzab akhirnya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua dicatat oleh Abu ya jadi eh, agar pengertian tawasul ini eh, kita bisa melihat dari sekian banyak hal eh, maknanya berarti namanya berdoa itu memang bermacam-macam cara bisa ditempuh diantaranya dengan tawasul dan mestinya tidak usah dipermasalahkan sehingga ini boleh tidak boleh dan lain sebagainya ya <clears throat> apalagi sampai ke tingkat dianggap suatu perbuatan syirik tawasul bihi sallallahu fil maradi wasyada'idi tawasul kepada Rasulullah sallallahu fil marad berkaitan kali masalah sakit wasyada'id dan kesusahan-kesusahan yang terjadi Anil Aizam ibn, ibn Khuzin Qala kunna inda Abdullah bin Umar ada kita tujuh di sini ana panggonan di Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma fahadirat rijluh fahadirat itu berarti tidak bisa berfungsi berarti stroke fahadirat eh, mengko stroke apa rijluhu sikile ما عند عبد الله بن عمر قلنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخطرت رجله فقال له رجل Jadi Khadir cucu berarti Ibnu Abdul bin Umar. Fa khadirat rijluhu. Faqala lahum qamatullahu maring ya Abdul bin Umar sapa rajulun wong uzkur jenengan sebut ahabban nasi ilaik. <clears throat> Uzkur ahabban nasi ilaik paling dicintai menungso kang panjenengan. Faqala ya Muhammad begitu mengucapkan ya Muhammad faka'annama nashita min iqal Monggo kaya-kaya Ibn Abdullah bin Umar kuna sita. Iku lepas min ikalin saking eh, tali tambar min ikalin saking tali, tali, tali, tali tambar ya ini kapan seorang bisa jadi eh, tidak eh, bisa berbuat apa-apa karena dia diikat eh, dengan tali tapi subhanallah eh, <clears throat> dari sakitnya ini yang ibaratnya orang nggak bisa berdiri sama sekali Begitu bilang ya Muhammad, tahu-tahu subhanallah sembuh total waktu itu. Wa an Mujahid qala khadirat rijlu rajulin yani setruk apa rijlu rajulin inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma wa qala lahu Ibnu Abbas mengqa Dawu lahu maring Ibnu Abbas eh, lahu maring si rajul rajul sapa rajulun sopo sapa Ibnu Abbas Kalau tadi itu faqala lahu rajulun. Jadi orang lain yang bilang sama beliau Ibnu Umar. Kalau ini Ibnu Abbas yang bilang, "Udhkur ahabban nasi ilaik." Faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadhaba maqailan apa khodro? Oh. Jadi stroke tadi hilang. Fada tawassulun fi suratin nida mengkau tawassul dalam bentuk yakni anida dalam bentuk yang berdoa menyeru Selanjutnya tawasul bi ghairi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an Utbah bin Ghazwana an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza adalla ahadukum syai'an nalikane kesas kesasar sapa ahadukum syai'an tersesat sapa ahadukum syai'an sesuatu au arada aunan do ngarepaken ing pertolongan wa huwa ana yusisi ahadukum ku bi ardin ana ing suci bumi laisa biha anisun kang ora ana ing dalam bumi ku anis sapa wong kang ah, ngibur nyenengake wong kang ngibur nyenengake ini tidak ada teman maksudnya Ani semua kang ngibur nyenengake nggak ada teman, jadi nggak kenal siapa-siapa. Jadi kita datang satu tempat nggak ada kenalan sama sekali. Bisa jadi rasa ketakutan mencekam di situ. Falyakul ya ibadallah ainuni. Ya ibadallah ainuni. Hai hambanya Allah, tolonglah aku. Fa inna lillahi ibadat la la, la, la, la narahum karena bagi Allah ada hamba-hamba tertentu yang kita tidak melihat mereka. Waqad jurriba balik, Ternyata ini adalah hal yang jurriba, <clears throat> eh, jadi bisa jadi, jadi terlihat eh, mujarab artinya memang betul-betul terjadi. Jadi ketika kita umum satu saat di satu tanah atau eh, di satu tempat, satu bumi terus tidak ada siapapun yang kita kenal terus eh, kita mungkin tersesat jalan tidak tahu kalor kalor kidul eh, ya ibadallah ailuni hmm. terus subhanallah tahu-tahu ada orang muncul ya ha? Eh, kenapa hmm? <clears throat> ya jangan bilang wah penampakan yang merasa ngono eh, eh, yang penting selamat guys tapi wis ror karo kidul. Kalau enggak harus uh, memanggil seseorang. Dan siapa dipanggil lu kau kau nopo kau nopo. Tapi Allah punya hamba ada di mana-mana jangan khawatir. Hanya kalau datang wah jangan bilang wah ini jin penampakan enggak usah begitu ya pokoknya sementing ono wong ngono ae. Hmm. hmm ini seperti ceritanya Kiai Mas'ud ya teman saya yang ya, <clears throat> yang ada di Lamongan itu eh, <clears throat> memang beliau dengan kapan riadoh <clears throat> tujuh tahun hanya melanglang antara gunung ke gunung akhirnya ya punya ilmu dari Allah untuk mengobati orang ya tahu siapa orang itu disihir dan tidak itu ya <clears throat> tadi ada kertas gini kemudian dibakar ditulis-tulis gini gini ah, ada tulisan bahasa Arab langsung tulisan gini mashur bil jin <laughs> itu lewat yakni riadoh riadohnya dia jadi lintas gunung ya dengan sendirinya tidak usah pakai kompor-komporan ya, ya. oh ya. nggak kompor ah, bingung kompor ya ya maksudnya tidak bekal apa-apa sudah ya, ini dia ingin kalau ada di Quran itu bagaimana Nabiullah Ibrahim seorang nabi kemudian ingin lihat ma'inna kalbi itu seperti itu jadi <clears throat> Bayangkan ada sekian dari binatang dipotong-potong kemudian dipisah-pisahkan di empat tempat eh, kemudian ternyata Allah mengembalikan seluruhnya itu permintaan Nabi Ibrahim yang permintaan Nabi Ibrahim dia bilang lihat ma'inna kolbi agar ini lebih mantap hati saya eh, terkait dengan eh, ketuhanan yang maha kuasa ini dia ingin mencoba nah, itu ceritanya beliau begitu jadi dari gunung-gunung ke mosok gak mangan gitu nuk gunung yang demangan mangan nah, gitu ya. gitu akhirnya dia dari gunung ke gunung terus ya, lihat kehidupan sekitar <clears throat> terus terus dia lebih lebih melihat namanya kerawah keradi sama potongannya sama kita ini oh, gitu. kalau begitu makan apa dia ah di situ dia makan makanannya apa kerah terus satu saat nggak ada air nggak ada nggak ada air nggak ada apa sama sekali sudah <clears throat> dari gunung-gunung naik gunung dan naik gunung Semeru eh, tiga hari gitu ya <clears throat> sudah nggak nggak nggak ada apa-apa nggak ada air eh, terus ke apa ini eh, haus subhanallah ada burung di ini ada batu batu tuh oleh buruh dicucuk dicucuk kembalikan lagi dicucuk lagi kembalikan lagi oh barangkali saya disuruh kayak burung ini katanya hanya ada batu deh deh, diambil keluarkan oh seger gitu jadi batu jadi air jadi seger jadi Allah menunjukkan dengan cara Allah menunjukkan ada burung burung itu nyucuk apa batu menjadi dikembalikan lagi eh? kembalikan lagi ngeri-ngeri jadi akhirnya beliau akhirnya juga begitu ambil batu masukkan. Eh, seger gitu, gitu. gitu. Akhirnya dia ke atas Gunung Semeru. Sudah di atas tidak ada siapa-siapa sudah. Hanya ada tanah <clears throat> putih. Ya Allah, aku di sini tidak ada siapa-siapa, hanya ada engkau katanya. Kalau Nabi Ibrahim kata wa kada wa kada wa kada, saya juga ingin tahu kekuasaanmu ya Allah. Saya sekarang ya Allah minta nasi hangat dan ayam panggang katanya. Ya. Ya. Nah. Subhanallah, kerosok ada orang datang, iki simuk Arab mau jadi langsung, langsung. Hmm. Nah, itu ya. jadi di mana-mana ada apa hamba Allah. Makanya kalau kesasar ya ibadallah loh ah, Uh, eh, ya. Tadi itu langsung ya uh, nasi hangat juga ayam apa? Panggang. Tapi nggak jadi makan nangis dok sekali semangat semangat nangis geruk-geruk oh sampai di sini Allah ya merhatikan saya katanya makanya kalau ada apa-apa di musola kan oh, kok ono wong ora apa-apa jadi wih ngono iku ora sawedi ora ada ada ada namanya penampaan penampaan itu yuk ya konco dewi ngono ae tapi kenapa kita mesti ya ada perasaan takut sehari kon barang kasar aku halus besar aku jadi eh, ini termasuk yang termasuk Abu yang ngajarkan eh, fawatih di sampai kepada ahli darok ahli darok dan ini juga termasuk bahagian yang berhubungan dengan ini ibadallah ainuni ya karena ada fatihah ila ahli darok ya. ini eh, kalau ada apa-apa ini mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan lewat orang itu kemudian apa saja yang terjadilah barangkali tubruan gak sido ditubruk diangkat gitu ya hmm. oh, oh, makanya perlu eh, eh, masuk fatihah yang pagi hari itu kan ada fatihah di ahli taruk namanya jadi khusus uang sing nyusulin ono popo mungkin ya dari dulu kita bersama Abu ya maka kapan saya dalam hitungan tahun itu e, tujuh tahun berturut-turut itu ujian Allah e, mengarah kepada hampir saya harus mati di tengah perjalanan tapi ya Allah menyelamatkan ya mungkin ya ahli daruk yang datang ya <clears throat> ini dalam hitungan tujuh tahun masuk ujian eh, dakwah ke sana kemari itu jadi tentang perjalanan naik bis kapan di bisnya nubruk, ya, itu pernah terjadi eh, jadi saya kapan waktu ke Gresik itu mau ke Langitan itu dan naik bis kursi ketiga subhanallah dari mulai terminal Surabaya sudah ngantuk tahu-tahu di ngersik nobrok pohon asem pohon asem eh, mati supirnya kernetnya kemudian rusak ini uh, <clears throat> saya tahunya ya bor sudah ada karu-karuan kursinya ini lupa opo ae gitu <laughs> ya, diselamat no terus kapan hadir kemantenan saya juga mau jadi kemanten ya uh, dengan teman saya yang lama nggak ketemu terus uh, <clears throat> karena dia termasuk orang yang bantu saya waktu memasakkan di pondok langitan ketemu setelah dari Mekah lama ingin ke rumahnya dia pulang dulu terus saya nyusul uh, ke rumahnya dia uh, terus saya dengan begitu sangat senang nyusul itu <clears throat> ingin tahu ke rumahnya ini tidak lihat pokoknya walhasil eh, ini sudah motor sampai kemudian tahu-tahu eh, nggak -tahu, eh, ngerti kalau ada sepur mau lewat sedangkan sepeda motor saya tinggal sedikit tak sudah masuk rel sudah itu mestinya ya kalau kupuh-kupuh dan mungkin ya sudah sak, sakerwesan langsung ya tapi subhanallah ya jadi tahu-tahu saya justru berbalik ke arah ke arah eh, saya dari dari utara saya justru ke arah kok ke ke arah utara dan masuk di rumput alang-alang jadi kayak ditarik wong ono narik rumput kalau ndak ya sudah sudah sudah mati sudah ya. itu ya mungkin yang namanya ahli darak dia ya. ibadallah airun ini Tuh, eh, sempat kapan mau buka <clears throat> hanya khutbatul kitab yang saya tulis yaitu oh, Jalaul Afgham di daerah Brebes dan diundang ke sana hanya untuk kumpulnya santri uh, mungkin ada seribu santri hanya ingin mendengarkan Fatihatul Kitab tok itu jadi berangkat malam dan sampai daerah Rembang sana itu jadi dengan kecepatan waktu itu dengan Mas Aziz itu eh, ini 140 masuk di eh, <clears throat> apa, jembatan yang jembatan ini mestinya kan ya kalau ini dipakai dan tidak itu mestinya ya ah? eh, eh, kan ada tandanya tapi begitu masuk tahu tuh ada palang gede eh, itu yang yang yang memang <clears throat> tidak bisa diukur dengan akal sudah eh. Eh, justru mobil kayak kayak miberut karono balik rindingitan ini. Kan. Jadi, jadi kita dari <laughs> kita dari dari timur ke barat. Jadi, ini kemudian ceret, langsung sana, ke sana. Mobilnya itu ke sana. <coughs> Subhanallah. Nah, ya tujuh kali berturut-turut itu ya macam-macam diantaranya ya itu ya, naik ya, ngurus uh, urusan teman-teman ya, yang ke Mekah naik Lorena kemudian di belakang sendiri terus subhanallah tempat kosong nanti tidur enak tahu-tahu di tengah malam namanya orang di muka kita samping kita sudah berdarah semua ya hmm. sandal saya di mana saya tahu di, di muka sendiri cari sandal saya ya, cemuka ke supir sana <clears throat> jadi makanya wirid itu penting jadi ta'arraf ya arif ya'rif kabah bisyidda kenal Allah di dalam keadaan senang ya nanti kalau dalam keadaan lagi <clears throat> susah gitu ya datanglah pertolongan Allah Nah, di sini ada bahasa tawasul bisa menggunakan apa bahasa apa ya Allah ya ibadallah ya ibadallah nah, itu termasuk <clears throat> ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umpamanya kapan dalam keadaan sangat genting di tengah jalan yakni kita ingat Rasul mengajarkan ya ibadallah ainuni nah, itu wa ibn Abbas radhiyallahu anhu Rasul qala inna lillahi malaikatan fil ardi bahwa bagi Allah ada malaikat di wal hafadah yaktubuna nama yaskutu min waraqis sajar mereka menulis apa yang jatuh daripada daunnya pokok pohonan subhanallah ada malaikat khusus yang nulis berapa uh, eh, kodong berapa daun rontok ya Allah Wah. Iki akeh malaikat iki kiri dodongi kira-kira. Nah. eh? ada malaikat khusus yang ngadet apa rontoknya godong kira-kira malaikat ini godong siji godong munai kono eh? makanya malaikat itu jauh lebih banyak berlipat ganda daripada jumlah manusia ya tempatnya di langit sampai bahasa Rasulullah saking banyaknya malaikat seakan-akan langit itu ber bunyi kriet-kriet saking banyaknya ya nah, malaikat Masya Allah karena sama ata itu kayak langit ini berbunyi kriat-kriat itu bahasa Rasulullah saking banyaknya penduduk <clears throat> kita sendiri saja sudah ada malaikat berapa kalau hafadho berarti yang nulis bagian uh, baik dan buruk sudah dua uh, <clears throat> bagian kanan kafadoh bagian kiri jadi dua kemudian wama yalfidu min qawlin illa ladahi raqibun atid bagian ngurusi cangkem ini malaikat rakib atid yang ngurusi bagian ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid raqib yang malaikat yang dan meropong dan hadir terus. Makanya jangan jangan salah pengertian kalau justru malaikat yang kita mengenalnya namanya malaikat roki padahal itu bukan nama itu Hah? itu adalah sifat dari malaikat yang serius khusus secara spesifikasi ngurus bagian cangkem hmm. kalau yang kita kenal waktu kecil kan tidak malaikat rokib bagian kanan atid bagian kiri jengene rokib si jengene wah atid setelah kita besar belajar tauhid ada malaikat apa hafadoh malaikat apa hafadoh ini katabah bagian kanan hasanat bagian kanan kemudian sayiat bagian apa kiri berkembang lagi Nas Al-Quran mengatakan wa ma yalfidu min qawlin illa latihi raqibun atid belum malaikat eh, yang menjaga agar apa yang kita miliki ini tidak diganggu oleh serangga eh, serangga-serangga gitu eh, eh, eh. <coughs> makanya kita punya telinga ini kotor tapi kok kau harus melepuh ya ngono ya. kok ono semet melebu dia dijaga oleh malaikat soalnya hmm. sudah berapa malaikat ya terus eh, <clears throat> kapan kita sholat kemudian ditunggu di malaikat khusus iki wiritan apa orang ini, nah. ya selama masih di tempatnya maka kemudian dia akan nunggu Allah marhamu Allah Allah Allah Allah ada malaikat khusus bagian barengi amin ya, berapa? waladhalin amin bareng ya hmm. ya Allah berapa malaikat lagi kira-kira jumlahnya malaikat ini biru nah ini ada malaikat khusus yang nulis siapa yang menulis apa yang jatuh daripada warakis sajar Faidah faida hatukum Fa idza asaba ahadakum arjatun fi rijlih bi ardifa bi ardifa bi ardi bi ardifalatin. Kalau terjadi menimpa seorang di kanu <clears throat> arjatun fi rijlih, yakni terjadi umpamanya sekarang kepincangan di kakinya karena kesandung karena jatuh itu pun biar di di tanah padang pasir sehingga kamu nggak bisa berbuat apa-apa sudah mau jalan kemana wong kaki sudah pincang mau kemana nggak bisa sudah eh ya tinggal nunggu mati ngono tinggal nunggu mati ya oh, sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena arca ini maksudnya sudah tidak bisa tidak bisa berdiri tidak bisa jalan <clears throat> di tanah padang pasir lagi fal yunadi ainun ibadallah ainun ibadallah ah. tolonglah aku wahai hambanya Allah wa rabbillah min wa qala qala rasulullah sallallahu idan idan falatat tabatu ahadikum bi ardi falatin apabila lepas ternak salah seorang di antara kamu di tanah padang pasir ya, sekarang eh, di sini ternaknya yang hilang untanya yang hilang kambingnya yang hilang di padang pasir nanti wedusku ini nanti hilang fal yunadi ya ibadallah ikhbisu kamu tahan katanya ya ibadallah ikhbisu fa inna lillahi khadiran fil ardi maka bagi Allah ada yang memang akan bisa hadir di bumi ini <clears throat> jadi yang ikut menolong kita saya saya saya bisa akan menahan dia fahadil tawasulun fi surat nida aidan ini juga tawasul dalam bentuk nida yakni semacam doa juga wajah fil hadis anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ba'da raqatil fajr Allahumma rabb jibril wa israfil wa mi wa mikail jadi ini juga termasuk tawasul menggunakan nama jibril israfil dan mikail muhammadin nabi a'udzu bika minan nar jadi setelah dua rakaat fajar di antaranya ada sunnah ha, di ada sunnah mengucapkan doa Allahumma ba Rabb Jibrila wa Israila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi a'udzu bika minan nar. <clears throat> Jadi ini setelah dua rakaat fajar di antaranya ada ajaran ini ha, Allahumma Rabb Jibrila wa Israfila wa Mikaila Muhammadin Nabi a'udzu bika minan nar. Qala Nawawi fil Adhkar Rawah Ibn Sunni wa qala hafid Ba'da Tahriji setelah <clears throat> mengeluarkan kedudukan hadisnya huwa hadisun hasan wa tahsisu haula dzikri fi mana tawsibihin adapun secara khusus mereka disebut dalam arti bertawasulkan mereka adalah faqanu yaqul Allahumma inni as'aluka wa atasika bi Jibril cuman lebih disingkat Allahumma barabba Jibril jadi di sini bertawasud dengan malaikat apa Jibril Israfil Mikail Waqat as'asara asar ibnu Allan ila ada fi syarhi dalam syarhi faqala fatawassulu ila Allahi bi rububiyyati hadil arwahil azimah eh, eh, sebab yakni rububiyah ketuhanannya untuk ngurusi roh-roh yang agung ini al-muwakkalah yang memang ditugasi bil hayah lahu ta'sirun adim di sini ada pengaruh yang sangat besar fi khusuli fi khusulil hajat dalam uh, <clears throat> hasilnya apa yang dibutuhkan usul himat dan sampainya apa yang menjadi kepentingan dalam uh, hidup ini ini <clears throat> karena mereka-mereka ini malaikat Jibril, malaikat Israfil, Israfil, malaikat Mikail ini kan malaikat-malaikat yang memang mendapatkan tugas untuk mengurusi kehidupan manusia dan yang lain jadi kalau kemudian <clears throat> kita perlu bertawasul dengan mereka satu saat, barangkali kita punya satu kebutuhan, karena mereka aslinya memang ada urusan dengan kepentingan hidup manusia ini, ditugasi untuk urus kehidupan manusia ini, Sedangkan kita sekian banyak kebutuhan, maka kita menyebut Allahumma Rabba Jibrila wa Israfila ini Allahumma inni as'aluka wa atausika bi Jibrila atau bi Israfila bi Mikaila sah-sah saja menurut Ibn Ilan lahu ta'sirul adim fi khusul hajar kusul minumat wa kata sarah Ibn Allan fi syakhil adhkar bi masru'ati tawasul dengan disyaratkannya tawasul faqala mu'allikon ala hadis Allahumma maka beliau dawuh uh, jadi mengomentari ala mengomentaris bawahi ala hadisi Allahumma inna saluka bihaqqis sa'ilin fihi tawassul di sini boleh bertawasul bihaqi arbabil hair ala sabil umum anunas sa'ilin. Jadi boleh bertawasul dengan lantaran arbabul hair orang-orang yang memang uh, ahli dalam kebaikan ala sabil umum minas sa'ilin daripada orang-orang yang berdoa minta wa misluhum bil aula seperti mereka justru itu lebih utama adalah al-anbiya wal wal mursalun jadi satu, dua, tiga, empat merupakan dalil-dalil yang menguatkan bolehnya bertawasul. Ya, begitulah gambaran Abu Ya ingin menjelaskan keberadaan tawasul dalam Islam itu adalah uh, tidak lepas daripada uh, namanya ke, ke, ke, eh, ke masru'iyah yang cuman ya kita ketika melihat ada sekelompok yang anti tawasul bahkan kemudian mengklaimnya tawasul dengan orang soleh adalah satu kesirikan inilah menjadi sebab kenapa dalil ini harus dipertajam diperkuat sampai seperti ini tinggal kembali yakni kalau sudah seperti ini dalam ukuran keilmuan kemudian yang mestinya tidak ada hak untuk dibantah tapi kok kemudian ternyata masih belum bisa menerima iki sopo sing keliru sopo gitu ya jadi sing keliru sopo jadi yang keliru siapa ya tadi ya, kemarin Abu ya bahasanya sangat luar biasa tadi fal yaqum kau qawli haula kalamun limutakallim wal yasihu min akin an yatruka hukma haula al fukhul min rijal al hufat al ila qawlil mutatafilin ala mawaitil hadis jadi memang ada orang-orang yang pekerjaannya ambul hadis tapi itu ahli hadis tapi ngaku-ngaku Koyo-koyo ahli-ahli hadis sana tapi tidak itu ahli hadis ya makanya jangan eh, cepat terpesona dengan orang bawa Quran dan Sunnah tapi tanyalah siap dia dia punya siapa guru di mana belajar dia belajarnya itu yang tahasus apa enggak punya sanat apakah tidak nah, itu jadi jadi penting untuk melihat siapa gurunya tidak cukup orang selalu baca hadis, selalu baca Quran, eh, <clears throat> tapi sebetulnya dia adalah tidak berguru pada siapapun, tapi justru berguru kepada Mbah Google. Maka harus lebih hati-hati. Sekarang ini Masya Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala alam kita lanjutkan nanti pada Asr insya Allah.